Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Iksan, kembali bersama dalam reportase Radio Kekuningan. Carilah ilmu walaupun jauhnya ke negeri Cina. Inilah yang tergambar dari Madrasah Baitur Rahman Babakan Parung Kecamatan Dharma Kuningan. Bersama para santri madrasah tersebut menziarahi makam-makam aulia diawali Syekh Rama Aji Irangan, Syekh Muhibat dan Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati. Salah satu peserta ziarah berikut ini mengungkapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari pengajian Baitur Rahman Babakan, alhamdulillah telah mengadakan ziarah kubur ke makam aulia yang intinya telah melaksanakan sholat jamat takdim sama sholat jamat takhir yang insya Allah semoga kami semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kukuningan, Berbanyaklah menziarahi orang alim atau waliullah niscaya kita seperti menziarahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keksan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.